Setelah sebelumnya alhamdulillah semata taufik dan i'anah dari Allah Azza wa Jalla kita telah menyelesaikan bagian yang pertama sebelum kita lanjutkan pelajaran ini penting kiranya untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya akan perkara keikhlasan. Keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu, talabul ilmu. Untuk setiap kita memurnikan niat dan maksud untuk duduk di majlis ini hanya semata dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mengangkat al-jahl kejahilan dari diri kita tentang satu urusan dan perkara dalam agama kita. Ikhwani fil rahimakumullah. Pada pertemuan pagi ini kita akan masuk kepada pembahasan dari pembagian makharij syuruf secara global bahwa bagian ketiga dari makharijul huruf tersebut secara umum adalah alfa. Berkata pengarang kitab Allah Salisan al Bagian ketiga dari Makharijul huruf Dengan tinjauan yang umum secara global ada al-fam mulut dan nanti akan ada rincian dari beberapa makhrajul huruf yang juga didapati dalam mulut tersebut. Qalat yata'allafu al-famu yata'allafu al-famu al-insani min iddati ajza' manusia terdiri dari beberapa bagian. Al-juz'ul awwalu al-hanakul a'la. Bagian yang pertama dari pembagian-pembagian mulut al-insan dalam tinjauan pembahasan kita yang pertama adalah al-hanakul a'la apa yang disebut dengan al-hanakul a'la. Al-hanak maknanya adalah langit-langit. Al-a'la langit-langit bagian atas. al qubbatul hanak atau juga disebut dengan qubbatul hanak. Nah, kubah maknanya kubah kalau bahasa kita. Berarti kubah itu kata kubah dalam bahasa kita adopsi kata yang diadopsi dari bahasa Arab itu kubah kubah kubahnya langit-langit kubahul halak kubahnya langit-langit kenapa langit-langit itu diistilahkan dengan kubah ya karena bentuk langit-langit tersebut ya kalau kita perhatikan langit-langit kita ya lihat di gambarnya ya. maka langit-langit itu membentuk lekukan begini Langit-langit kita di atas dibentukkan membentuk lekukan seperti kubah. Paham? Bentuknya seperti apa? Kubah. Coba untuk perhatikan ke masjid masjid-masjid besar yang memiliki kubah seperti masjid agung di Samarinda misalkan atau di Sangatta ya. Masjidnya besar dan memiliki kubah. Nah, ketika memiliki kubah yang bentuknya itu melengkung ke atas begitu ya, mirip seperti ya, disebut dengan kubah nah ketika langit-langit bagian atas lisan kita itu mirip seperti itu maka disebutlah dengan kubah difahami baik atau juga disebut dengan sakful hanak ya. ini juga istilah dalam eh, ilmu tajwid untuk al halakul a'la disebut juga dengan apa? Saqful halak. Apa makna saqf? Atap, atap. Nah, itu atapnya langit-langit. Ya seakan-akan karena posisinya langit-langit atas itu dia berada di atas, bagian atas seakan-akan dia sebagai atap yang menaungi sesuatu yang di bawahnya. Oleh karena itu disebut dengan apa? As-saqf, saqful halak. Sehingga ini tiga istilah dalam uh, bagian dari al-hanaful a'la. Ya, tiga istilah yang saling mutaradifat. Wahil juz'ul ulwi wahil juz'ul ulwi min al-fam. Wahil juz'ul ulwi min al-fam. Nah, al hadakul a'la definisinya apa? Yaitu bagian atas dari mulut. Ya, langit-langit, langit-langit atas. Wa aqsamuhu Dan rincian dari langit-langit atas tersebut adalah sebagai berikut. Berarti dalam pembahasan ini kita akan membahas ya, pembagian para ulama tajwid dari langit-langit bagian atas itu dibagi-bagi. Ada nama masing-masing dari setiap bagiannya. Paham ya? Nah. Yang pertama, al Yang pertama, al Nah. Ada yang mempertahankan lamnya, al Tapi ini keliru. Ini pengucapan yang keliru. Itu al dengan mengkasarkan lam bukan dengan memfathahkan lam al-lasa. Ya, kita dengarkan sebagian teman-teman kita ya, ketika masih di Yaman sana ya, ada yang mengatakan al-lasa. Nah, ini keliru. Ya. Al-lismah wahiyal lahmun nabitu haula al-asnan. Al-lisah adalah daging yang tumbuh, nabit, daging yang tumbuh sekitar gigi. Senangnya lisa. Nah, berarti setiap gigi kita baik bagian atas maupun bagian bawah itu ada lisahnya. Ada gusi-gusi daging yang tumbuh yang disebut dengan gusi-gusi yang tumbuh darinya gigi tersebut. Nah, perhatikan yang diinginkan dengan alisa di sini tentunya lisa bagian apa? bagian atas karena kita berbicara tentang al hadakul a'la. Ahsan. Nah, dan perhatikan kalimat haul al-asna. Ya, antum coba rakizu, rakizu fit kitab. Nah, nanti kalau sudah kita arahkan ke gambar baru diperhatikan agar tidak pecah perhatiannya. Agar tidak terbagi perhatiannya. Baik. Adapun kata-kata haul al-asnan yang dimaksud dengan al-asnan di sini adalah ya dalam pembahagian yang terkait dengan makhluk dan huruf yang diinginkan dengannya adalah al-lisa ya, pada yang ulia pada gusi pada gigi depan kita itu nantinya yang akan diinginkan dari kata-kata al lisa pada pembahasan selanjutnya dalam makhrajul huruf. Perhatikan ya. Cuma sekarang ini kan kita membahas apa tentang pembagian dari uh, eh, al-hanaful a'la di antaranya tentunya ada bagian dari al-lista. Nah, namun tidak semua lista, Cuma perhatikan gambarnya itu. Al-lista itu dari sini. Lihat. Ya. Dari sini sampai ke belakang sini ini namanya lista. Kenapa? Karena ini adalah daging yang tumbuh. Ya di sekitar apa? Gigi. Namun yang diinginkan adalah bagian depan sini. Lihat ini. Lihat gambarnya. Nah, ya. Ini diinginkan dengan alisah tersebut dalam pembahasan makharijul huruf. Ya. Baik. Lisa untuk apa? Lihat ini gambarnya gigi, dua gigi depan kita. Nah, ini nanti akan berkenaan dengan makhrajul huruf. Fahami? Nah, yang kedua, al-juz'ul mutaja'ad. Wa yusamma muqaddamul hanak. Ay al-juz'ul mutaqaddim minhu. Al-juz'ul mutaja'ad yaitu bagian yang menggerutu. Bagian yang bertingkat-tingkat. Nah, Wa yusamma muqaddam al hanak dinamakan juga dengan bagian depan dari namakan juga dengan bagian depan dari langit-langit atas. Ai yaitu al-juz'ul mutaqaddim minhu. Ya, bagian yang yang yang lebih maju darinya. Nah, perhatikan di sini muqaddamul hanak itu adalah ini. Antum lihat gambarnya, ini ada bagian depannya bagian depan dari bagian terdepan ya setelah apa setelah lisan tadi bagian depan dari langit-langit atas itu ada uh, bagian langit-langit atas yang bergerutu begitu bukan menggerutu ya bergerutu apa tadi salah bahasanya bergerutu menggerutu beda lagi Ya, ini berguru tuh, jadi ber, bertingkat-tingkat seperti ini. Nah, begitu. Ya. Ini namanya apa? Muqaddam al-halak. Bagian kedua dari bagian-bagian al-halakul a'la. Asalis yang ketiga al-mintaqatul wusta. Wa hiya tusamma al-halaku al-'azmi. وتسمى وهي تسمى الحنكة العظمي أو أو الحنكة الصلب أو الحنكة الصلبة Yang ketiga adalah daerah mentikah wilayah daerah al-wusta bagian tengah. Itu bagian tengah. Kita bahasakan bagian tengah. Bagian tengah ini disebut dengan al-hanak al-azmi atau al-hanak as-sulb Langit-langit yang eh, keras. al berbentuk bermakna tulang, tapi dimaknakan dengan asal. Karena tulang itu keras. Ya. Artinya inilah bagian dari langit-langit kita yang keras. Disebut dengan al hanakusul Difahami? Nah. Mana dia? Ini. Lihat gambarnya. Ya, sekitar sini. Nah, yang itu bisa buktikan sendiri ya. Coba dipegang masing-masing megang langit eh, langit-langit atasnya. Ya. Paling gigi, daging yang paling dekat dengan gigi namanya lita gusi. Nah. Naik lagi kita rasakan ada tingkatan-tingkatan. Ya, itu namanya apa? Mukaddam. Naik lagi ke atasnya ya, ada bagian apa? Langit-langit yang keras. Itu namanya apa? Al-hanaful azmi atau as Nah, seperti yang terlihat dalam gambar ini. Ya. Rabi' yang keempat al hanaful lahmi. Nah, al hanaful lahmi bagian langit-langit yang berdaging yang berdaging Wa yusamma al-halak ar-rihu. Wa al-halak ar-rihu. Yaitu bagian dari langit-langit yang lembek, yang lunak. Seperti daging. Jadi sebut dengan al halaku lahmi karena seperti daging. Lembek. Nah itu bagian dari langit-langit kita yang paling belakang. Ha, ha. Ha. itu adalah langit-langit yang lembek, yang lunak. Nah, ini. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, setelah ada isal, pausul, baru kemudian nanti ke setelahnya eh, ke arah ke belakang itu langit-langit yang lunak. Baru al-khamis yang keempat disebut dengan Allah. Allah. Nah, Allah, ya itu dalam bahasa kita sebelum teka Nah, yaitu potongan daging yang menggantung pada atas mulut kita. Ya. Kalau orang sakit amandel biasanya ini yang membengkak. Bagian ini kalau kita lihat ya ini, bagian ini membengkak. Orang musab dengan penyakit amandel. Nah, ini ini yang bengkak. Disebut dengan apa? Allah. Pahami? Baik. Ya, kita kembali kepada gambar. Di sini ada pendekatan bagian dalam dari al-hanakul a'la secara keseluruhan dan bagian yang bersebelah kanan itu bagian samping kalau kita lihat dari bagian samping, titik-titiknya mana, tempat-tempatnya mana. Pertama itu apa? Alisrah, Lihat di sini. Dari samping seperti ini, kalau dari depan seperti ini. Yang kedua muqaddamil hanak. Ya, kalau dari samping dia di sini, kalau dari depan dia di sini. Yang ketiga al hanakul azmi al sul. Kalau dari samping dia di sini, kalau dari peng, depan dia seperti ini, di sini. Kemudian al-hanakul lahmi ar rehu bagian langit-langit yang lunak. Kalau dari samping dia di sini, kalau dari depan dia di sini. Kemudian Allah Nah, kalau dari samping dia di sini, kalau dari depan dari muka dia di sini. Inilah pembagian dari apa? Al-Halakul A'la. Perhatikan ya. Baik. Berikutnya apa manfaat kita mengetahui pembagian ini? Manfaatnya tentunya pertama kita mengetahui ternyata para ulama tajwid itu mereka membagi langit-langit atas itu pada beberapa bagian. Yang pertama, yang kedua, dari pembagian tersebut kita akan mengetahui istilah-istilah para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam penjelasan-penjelasan mereka tentang makharijul huruf karena istilah-istilah ini akan berkaitan dengan beberapa makharijul huruf. Yang ketiga, kita mengetahui di mana tempat dari istilah-istilah tersebut. Para ulama menyebutkan dalam kitabnya listah. Di mana listah? Kita sudah paham sekarang. Pahami? Nah, karena ini semua akan berkaitan dengan beberapa makhluk huruf. Oleh karena itu penting untuk kita mempelajari terlebih dahulu bagian mulut secara umum dan dan rinciannya yang pertama itu al-hanqul a'la dan bagian-bagiannya. Paham ya? Kita lanjut al-juz tsani al-asnan. Nanti Anda mau ditanbih ya kalau sudah waktunya. Ya. Kalau sudah waktunya Anda mau ditanbih. Sudah selesai setiap sesinya ditanbih karena takutnya nggak makan nanti kayak kemarin. Ya. Nah. Baik. Terkadang lupa ya, setelah selar alim begini kadang lupa. Baik. al juzu tsani Bagian kedua, bagian kedua dari apa ini? Hah. Bagian kedua dari apa? Hah? Alfam Hasan. Bagian kedua dari alfam. Yaitu apa? Al-asnan. Al-asnan jamak dari sinun. Gigi. Wahia ستة عشر سنا علوية ومثلها سفلية Gigi-gigi yang terdapat pada setiap manusia jumlahnya ada 16 buah untuk gigi bagian atas dan dengan bilangan yang sama untuk gigi yang bawah. Berarti jumlah keseluruhan gigi yang terdapat pada setiap manusia yang normal ya, itu berapa? 16 kali 2 32. Berarti jumlah gigi kita ya itu 32. Yang normal seperti itu yang secara tabiatnya seperti itu. Bisa jadi ada seorang yang punya gigi ganda, itu bisa jadi, ya. Nah, tapi pada umumnya manusia itu giginya semuanya 32, 16 atas, 16 bawah. Fahmi? Ya? Nah. Wa asma'ul asnani katali. Dan nama-nama dari setiap gigi itu sebagai berikut. Hmm. Ternyata tidak antum saja punya nama. Giginya antum pun punya nama. Ya. tapi Apa fungsinya para ulama menyebutkan penamaan pada gigi ini? Maksudnya untuk membedakan satu fungsi gigi dengan gigi yang lainnya. Ternyata masing-masing gigi itu memiliki fungsi terkhusus dalam pembahasan makrojil huruf. Oleh karena itu diberi nama untuk membedakan ini dan itu, begitu. Fahmi? Ya? Itu maksudnya kenapa di e, gigi itu diberi nama. Nah, jangan kemudian nama gigi dipakai ke nama orang. Ya, ini repot nanti. Ada orang namanya Al-Aniyah, nah, tari. Nah, ini bahaya ini. Ya, baik. Kita masuk pada pembagian gigi-gigi tersebut. Yang pertama, asaniyatan. Juga disebut dengan sanaya. Juga disebut dengan asanaya. Bisa disebut dengan asaniyatan. Bisa disebut juga dengan asanaya. Nah, ini kalau untuk membaca dalam kitab para ulama, sanaya ulia. Itulah maksudnya asaniyatan. Apa itu tsaniyatan? Wa huma sinnani fi muqaddamil fam. Asaniatan adalah dua gigi yang tumbuh pada depan mulut, yang tumbuh di depan mulut, yaitu gigi depan kita. Nah, isnatani fau wa isnatani taht. Dua gigi depan untuk bagian atas, dan dua gigi depan untuk bagian bawah. Berarti gigi depan setiap manusia itu ada empat. Nah, yang kedua, baik. Kita sinkronkan dengan gambarnya sehingga lebih terfahami, ya. Mana itu asal niatan? tanah? sebut dia di sini disebut dengan bahasa apa? ya? ya sebut dengan tanaya. Lihat warnanya itu diberi warna hijau. Mana dia? Kita lihat titik hijau. Inilah dia yang disebut dengan at-tanaya. Dua atas, dua bawah. Bahwa berarti setiap manusia memiliki empat asanaya. Paham ya? Baik. Berikutnya ar-rabaiyat. Ya, sebagian orang ada bilang rubaiyah. Tapi wallahu alam bisawab yang benar adalah dengan memfathahkan ra ya, dan mentakhfifkan ya-nya tidak ditasydid ar rubaiyah Tidak ar rubaiyah enggak begitu. Tidak ruba-ruba bidom dan wallahu alam bisawab. Apa itu ar rubaiyah Ya inilah kalau kita dengar kata Robaiyah, kita teringat satu hadis, ya. Hadis Rasulullah SAW dalam satu peperangan pecah Robaiyahnya, ya kan? Nah, bagian mana, gigi mana yang gigi Rasulullah SAW pecah ketika itu? Mari kita lihat. ar wahuma as latani An yaminis sanaya wa an yasariha. ar adalah dua gigi yang tumbuh ya, setelah dari gigi depan baik dari baik sisi kanan maupun sisi kirinya. Wasmul wahid minha rabaiyah. Dan satu dari gigi yang disebut dengan roba'iyat itu disebut dengan roba'iyat. Mufradnya roba'iyat, jamaknya roba'iyat. Nah, mari kita lihat di gambarnya. Roba'iyat diberi titik warna merah. Berarti dia adalah dua gigi setelah gigi asanaya yang tumbuh di sebelah kanan dan kiri dari kedua gigi yang mulia tersebut ataupun sufla ini dia. Ini gigi ini dua bagian depan kemudian pula dua bagian eh, bawah ya. Ini disebut dengan arba'iyah. Maka bagian gigi inilah yang terpecah pada gigi yang mulia dari baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, Adapun kalau ditanya bagian mana yang pecah, gigi atas atau robaiyah bawah, maka jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya, tinggal dilihat penjelasan para ulama lebih detail dalam syarah hadis tersebut. Baik. Yang ketiga al-anyab. Nama gigi yang ketiga adalah al-anyab. Wahuma sinnani latani taliyar rubaiyat. Al-anyab adalah dua gigi setelah yang datang setelah gigi ar Nabani min a'la. Ada dua naban, dua taring kita. Al-anyab ini istilahkan dengan taring kalau bahasa kita. Nah, nabani min a'la dua gigi anyab untuk bagian atas wanabani min asfal dan dua untuk bagian bawah. Nah, mari kita lihat al anya diberi warna biru tua. Warna apa ini? Bukan warna nila. Warna ungu. Ikhtalaf. Al-Muhim lah. Ya mau dibeli warna biru, yang jelas ada warnanya. Nah ini, ya. Dengan definisi kita akan menentukan tetap letak dari gigi tersebut. Itu dua gigi setelah apa? ar Nah ini dia. Ya, dua atas, demikian pula dua untuk bagian bawah. Berarti setiap manusia ada empat anyapnya. Kalau dalam bahasa kita ya istilah kita wallahu alim bisawab, mungkin kalau anak keliru coba dibenarkan. Kalau astanaya ini gigi eh, seri. Kalau arbaiyat ini gigi eh, gigi susu istilahnya. Kalau al-anyab ini gigi taring Ya. Baik. Berikutnya al-bawahik. الرابع الضواحك وهما سنان اللتان تلي الأنياب yaitu dua gigi yang datang setelah gigi al-anyab, gigi taring. Dhahikani min a'la wa dhahikani min asfal. Dua gigi dhahikan untuk bagian atas dan dua gigi dhahikan untuk bagian bawah. Ya. Ini dalam uh, istilah ilmu tajwid disebut dengan gigi apa? Abwahik. Nah, coba lihat pada gambarnya. Ini warna biru langit. Nah, nah dia datang setelah apa? Al-anya. Nah, ini disebut dengan gigi bawahik. Dua bagian atas dan dua bagian bawah. Para ulama menjelaskan kenapa disebut dengan bawahik. Diambil dari kata-kata bawahik. Apa makna bawahik? Tertawa. Nah, tersenyum juga bisa dimanakan bawahik itu. Karena ketawanya Rasulullah itu senyum. Enggak tertawa terbahak-bahak sampai menarik lis, mulut kelihatan semua giginya terbuka. Nauzubillah. Ya nggak seperti itu. Nah, nah kembali Allah itu terambilkan dari kata al Apa makna al Tertawa. Kenapa ini disebut dengan al Karena pas setiap orang yang tertawa ataupun tersenyum itu mesti ini kelihatan. Gigi ini mesti kelihatan. Difahami? Ya. Nah, coba antum senyum, coba antum tertawa gitu. Ya, tertawa itu ada sebabnya ya. Jangan tertawa ada sebabnya, itu berbahaya. Ya. Curiga. Ya. Nah. Nah. Kata para ulama, ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bidalil faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepala kecuali karena ada dalilnya maka lakukanlah artinya apa ada sebabnya garuk kepala karena gatal gitu kalau orang tertawa senyum nggak ada sebabnya ini berbahaya nah nah Abu Wahid ya jadi disebut dengan tawahik karena setiap orang yang tersenyum atau tertawa senyum simpul begitu itu biasanya kelihatan ini giginya. Ya. Oleh karena itu disebut dengan bawahik. Pahami? Baik, at-tawahin. Berikutnya at-tawahin. <clears throat> al tawahin wal adras allati tali ad-dawahik thalathatun 'anil yamini wa mithluha 'anil yasar. Ad-dawahik, eh, afwan, at-tawahin adalah gigi adras, adras gigi geraham. Yang datang setelah gigi-gigi apa? atau wahid tiga pada sisi kanan ya. demikian pula tiga pada sisi kiri ya maksudnya tiga itu lihat ke gambarnya tawahid diberi warna apa ini kuning muda itu. nah tiga lihat tiga dari sisi kanan dan tiga dari sisi kiri Ya. Berarti bagian atas ada berapa? 6. Demikian terus misalnya dengan bagian bawah. Berarti semuanya berapa? 12. 6 Ya, ini bagian bawahnya. Tiga bagian bawah kanan, tiga bagian bawah kiri. Ini semua disebut dengan bawahin. Nah, kalau bahasa kita mulai dari bawahik ini sampai ke belakang ini semua disebut dengan apa? keraham. Berbeda pembagiannya dengan istilah para ulama. Ya. Baik. Yang terakhir an-nawajid. An-nawajid wahuma ad-dirsani yali tawahid ithnani fawqu wa taht. An-nawajid Nah. Adalah dua gigi geraham yang datang setelah gigi-gigi pawahin. Dua bagian atas dan dua bagian bawah. Lihat pada gambarnya mana sebut dengan anawadir, yaitu gigi yang paling pojok, paling belakang pada barisan gigi manusia bagian belakang. Ini kita lihat kasih warna pink. Ya, dua bagian atas dan dua bagian bawah. Ini dia. Nah, ini juga mengingatkan kita akan hadis yang masyhur ya. Nah, tentang penyebutan nawajil. Nah, Siapa yang ingat lafaz hadisnya, potongan hadisnya? Hah? Abu alaiha bin nawajid. Nah, gigitlah sunnah tersebut kata Rasulullah dengan gigi nawajid. Itu ungkapan untuk apa? Memegang sunnah dengan seerat-eratnya, dengan sekuat-kuatnya. Kenapa Rasulullah SAW dalam hadis menyebut gigi nawajid, tidak gigi taring saja? Nah, kita ini nggak terpegang sunnah tersabik-sabik nanti. Ya. Kenapa? Karena nawajid ini gigi yang kalau menggenggam, mengerat itu paling kuat. Nah, oleh karena itu disebut dengan nawajid. Difahami? Nah. Baik. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan pembagian al-asnan dari pembagian para ulama tajwid. Sekali lagi pembagian ini tidak pembagian yang sia-sia begitu saja karena memiliki maksud dan tujuan. Di antara faedah yang kita bisa petik darinya kita mengetahui penamaan dari bagian-bagian gigi tertentu dalam ilmu tajwid dan letak-letaknya karena ini semua tentunya akan berkaitan dengan makhluk huruf. Oleh karena, itu sama seperti pembagian al-hanat eh, al-hanat al-a'la maka demikian pula al asna memiliki uh, uh, peran yang penting untuk mengetahui makhrajul huruf. Ketika nanti disebut sanaya atau sudah tergambarkan oh sanaya ini tempatnya. Atau disebut dengan uh, eh, at-tawahin Nah. Eh. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Qalat al-juz'u salis al-lisan. Bagian yang ketiga dari al-fam adalah al-lisan. Lidah. ويوضح لنا الشكل التالي العضو الرئيسي الثالث من أجزاء الفم Gambar berikut akan menjelaskan kepada kita bagian pokok ketiga dari bagian-bagian mulut wa fihi asharatu wa fihi asharatu makharij makharij lawazan mafa'ila pada terdapat sepuluh makhraj di niat asharat harfan untuk 18 huruf Wazza'atan ala aqsamil lisanit taliyah. Dan delapan, sepuluh makhraj tersebut dan untuk delapan belas huruf itu tersebar pada bagian-bagian lidah berikut ini. Nah, berarti sekarang kita juga akan mengenal bagian-bagian dari lisan, dari lidah eh, yang disebutkan para ulama Yang pertama afsal lisan. Afsal lisan ini bisa kita maknakan dengan pangkal lisan. Wahol juz'ul khalfi minhu. Itu bagian yang belakang, bagian belakang dari alisan tersebut. Hafal lisan adalah bagian yang paling belakang dari bagian lisan dan bagian yang paling jauh dari bibir. Bagian yang paling jauh dari apa? Dari bibir. Nah, kita perhatikan gambarnya, ini asfal lisan. pun di belakangnya ini disebut dengan jadul lisan. Ini tidak ada kaitannya dalam makhraj huruf. Ya, Nah, yang ada adalah dimulai dari atfal lisan bagian belakang lidah. Kita lihat pendekatan gambarnya inilah areanya yang dibatasi dengan apa? Garis kuning. Ini areanya. Atfal lisan. Kedua, wasatul lisan. Wasatul lisan, bagian tengah lisan. Ya, lihat gambarnya. Ya, ini pendekatan untuk melihat menentukan di mana mengetahui di mana wasatul lisan tersebut. Kemudian yang keempat taraful lisan wa Taraf ujung lisan dan ra'suh ada yang disilahkan dengan ra'suh, ra'sul lisan ya, bagian terujung sehingga disebut dengan ras. Ras itu apa? Kepala. Kenapa disebut ras? Karena kalau kita lihat manusia tinggi ke atas yang paling ujung itu apa? Bagian apanya? Kepalanya kan. Nah, oleh karena itu bagian ujung lisan yang paling ujung disebut dengan ras. Sebagaimana kepala manusia itu adalah bagian paling ujung ke arah atas untuk bagian manusia. Difahami? Nah. Atau disebut dengan mustadakut taraf bagian pos. Nah, mana mana para tulisan? Para tulisan secara umum ini ini dia. Ujung lisan. Yang terujung, lihat ini rok lisan. Ini disebut dengan apa? Raksul lisan. Paling ujungnya ini ya, lihat. Ah. Ya, para tulisan di atasnya ini. Ya. Wasat tulisan di atasnya, Aqsa di belakang. Paham ya? Sini. Kemudian tarafnya naik ke atas lagi. Di atasnya lagi naik ke wasat lisan. Terus kemudian jim, shin, ya, ya aj, ash, ay, ay. Nah, pada wasat lisan. Kemudian di belakangnya Aqsa. Nah, nggak bisa dinampakkan, tapi diwakilkan dengan gambar saja. Ya. Nah. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari pembagian listan yang telah kita sebutkan tadi, yang insya Allah semua kita sudah paham ya. Ada lagi pembagian yang lainnya yang disebut para ulama, yaitu bagian sisi lisan. Bagian sisi lisan, ya, antum lihat ini gambarnya, ada gerakan eh, isyaratnya ini. Nah, ini. bagian sisinya dari apang belakang sampai ke depan sini, sisi kiri, sisi kanan ke sama. Bagian belakang sampai ke depan sini, ini namanya hafatul lisan. Sebagian mereka ada yang mentasjidkan fa'nya hafat ini salah ya, tidak di dipasjidkan tapi ditakhfif hafa bukan hafa hafa nah sehingga ini lihat tangan anak ini misalkan Lisa maka bagian belakangnya sampai ke depan sisi bagian belakang, mulai dari belakang sampai ke depan sisi kiri bagian dari belakang sampai ke depan ini semua namanya apa? Hafah. Ya, lihat. Namanya apa? Ha, hafah. Nah. Kemudian hafah ini terbagi menjadi tiga bagian. Untuk lihat pada gambar. Ada yang sebutan dengan aqsal Iya, tempatnya di sini mulainya. Ada pula yang disebut dengan adnal hafah. Ini tempatnya, batasannya. Ada lagi yang diistilahkan dengan muntahal hafa. Sini. Ya. Ini semua akan terkait dengan makhraj huruf. Kalau aqsa al-hafa kawasannya mulai dari belakang sampai ke adna. Ini semua disebut dengan aqsa al-hafa. Paham? Ya, kalau adena kawasannya mulai dari titiknya sampai ke muntahannya. Ini namanya adena. Di sini nanti keluarnya muflak. Ini. Al al ya. Sini. Hah. Ini makhluk itu apa? Huruf lam. Sini. Belakangnya itu untuk bod nanti. Untuk apa huruf? Bod. Itu manfaatnya kita mengenal aksamul lisan, bagian-bagian dari al-lisan. Difahami? Baik. Nah, dengan demikian kita telah selesai menjelaskan pembagian mulut secara global dan rincian-rinciannya. Terus selanjutnya kita akan masuk kepada makrojul huruf dari setiap-setiap huruf pada yang keluar dari makrot-makrot tersebut. Nah, baik. Kita lihat di sini. Sampai di sini ada yang tanya kan? Jelas ya? Nah. Kita lanjutkan yang pertama, aksal lisan. Tadi sudah tahu di mana tempat aksal lisan. Wafihi makhrajani li harfain pada aksa lisan itu akan terdapat padanya dua makhraj huruf untuk dua huruf, dua makhraj untuk dua huruf. Pada aksa. ada dua makhraj padanya ya. Nah, al-awwal yang pertama makhraj yang pertama al-awwal itu makhraj pertama dari apa? Pertama dari dua makhraj pada aksa. Nah, makhraj yang pertama adalah al-qaf, makhraj untuk huruf qaf. يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك اللحمي المنطقة المنطقة الرخوة huruf qaf Maka huruf ini keluar dari aksalisan lisan bersama dengan bagian langit-langit atas yaitu pada bagian al-hanak al-lahmi bagian lisan eh, bagian langit-langit atas yang lunak yang juga disebut al-hanakul lahmi ini perhatikan disebut dengan al-mintaqatur riqwah Al-mintaqah apa? Ar-riqwah ini penamaan yang lainnya. Ya. Nah, sehingga al-hanakul lahmi juga disebut dengan al-mintaqah apa? Ar-riqwah, daerah yang lunak, lembek. Nah. ويوضح الشكل التالي مخرج القاف Gambar ini akan menjelaskan tempat keluarnya huruf qaf wa tumathilul mintaqatu zarqa min al-lisan makana tasadum min aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Coba antum perhatikan di buku antum ya gambarnya. Wa tumathil mengisyaratkan Al-Mintaqatur Zarqa daerah yang berwarna biru itu pada gambar ada warna biru ya. Nah, itu apa isyaratnya? Mengisyaratkan ya bagian biru yang ada pada lisan ya itu mengisyaratkan tempat atas sadum, tempat menempelnya min aksal lisan dari aksal lisan dengan al halakul lahmi. Nah, dari situlah keluarnya huruf qaf. Fahmi? Bisa digambarkan? Berarti ya, huruf qaf tersebut keluar dari mana? Dari aqsal lisan ma'a al halakul lahmi, al halakul lahmi. Disitulah keluar huruf qaf. Qaf Difahami? Nah. Nah, nah ini. Lihat gambar. Ini aksal Sudah? Fahmi. Nah, maka pada daerah inilah benturan atau tempelan aksalisan tersebut kepada al-halakul lahmi, bagian langit-langit yang lunak. Sini. Al. Al. Begitu. palsu tersebut. Ya. Nah, nah, perhatikan bentuk lisan kita ketika kita mengucapkan kaf yang fasih adalah bagian aqsa lisan tersebut ketika dia mengetuk makrajnya ketika dia menempel pada al-halakul lahmi ya berikutnya pakai istilah yang disebutkan dalam penamaannya ya, tidak mengulang dua kali menyebutkan artinya. Ya. Aksalisan yang ditempel kepada al-hanakul lahmi maka bentuk dari aksalisan tersebut dia telah naik ke atas. Yartafi aksalisan. Nih naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, maka dia akan membuat cekungan pada lidah. Lihat, maka dia akan membuat apa cekungan pada lidah. Ya, jazakallah. Ya. Rani. Nah, cekungan inilah yang buat suara kof itu menjadi tebal. Ko, ti, u, k, ko. Apa sebab suara? Nggak, kenapa nggak ka saja? Itu sebabnya karena lisan ketika telah mengetuk, aksal lisan ketika telah mengetuk bagian lahmi, alhanakul lahmi, maka lisan itu ya tata'ar, membentuk lekukan. Ini dia. Ya, inilah menyebabkan suara itu akan naik ke atas, turun lagi, sehingga membuat gema dalam mulut ketika mengucapkan huruf tersebut sehingga terdengarlah suara kof yang tebal. kof aku qalu Fahami? Nah. Baik. Dan demikian kita telah mengetahui Masraj dari huruf qaf. Tergambarkan ya? Nah. Nanti kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan dalam ucapan huruf qaf. Yang salah-salahan yang sangat nampak. Baik. Ya. Nah ini makhraj dari huruf apa? Al-Qaf. Nah. Ya sama-sama kita latihan ya mengucapkan qaf ya. Qa ya masing-masingnya konsentrasi menempelkan afal dengan apa? Al-hanat al-lahmi Ya. Ko Qu Alpo Alpo Aqu Aqu Ko Ku Apa isyaratnya ini? Kalau dhammah, kalau untuk huruf waw, mulutnya harus maju. Akan sempurna. Bermusyafatain. Ya, tapi kalau berlebihan begitu ekstrim dilihat juga nggak bagus. Ya, baik. Nah, o, u, T. Perang bawah turun sedikit. o, aku, aku. Nah, ya, jangan dikolkolakan sambil melahirkan huruf yang lain. Sebagian mengkalkalkan seperti ini. Alko, alko eh, salah ya. Karena di akhirnya ada huruf apa? Hamzah. Kalau tidak ada huruf Hamzah. Baik, sehingga jangan di pita suara. Itu apa sebabnya? Karena pita suara ketika mengucapkan qaf tersebut di, ditutup sehingga akan melahirkan suara hamzah. Alko, tapi biarkan lepas, terbuka. Alko, alko, حق طيب ها الحق ايوه الحق قالوا يقولون وإذا قيل Nah, ini semua contoh untuk huruf qaf bagi yang dia berharokat fathah Dhamma, kasrah maupun sukun. Difahami? Baik. Ya, sudah istirahat. Insya Allah Ta'ala kita cukupkan sesi pertama sampai di sini. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Atau baru? Jangan malu-malu ya. Jangan sungkan ditanya yang belum jelas, yang belum difahami, tanyakan. Sehingga harapannya untuk keluar biarlah dari majelis ini semuanya telah memahami walaupun mungkin belum semuanya tapi sebagian besarnya harapannya sudah difahami. Ya. Baik. Jika tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه تفضلوا بارك الله فيكم